Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Di halaman 97 yaitu bab khabar ya, anwaul khabari, macam-macam khabar. Qala al-musannifu berkata penulis Ibnu Ajurum as haji wal khabaru kismani. Sedangkan khabar itu terbagi dua ada mufradun wa ghairu mufradin yaitu khabar yang mufrad tunggal dan ghairu mufrad tidak tunggal yaitu bentuknya susunan fal mufradu nahu zaidun qaimun wa ghairu mufradi arba'atu asya'a Adapun contoh khabar yang mufrad itu zaidun qaimun mana khabarnya yaitu qaimun dia adalah khabar yang mufrad Adapun khabar yang ghair mufrad itu ada empat macam. Yang pertama al-jarru wal majruru, jar majrur, wa zarfu, zaraf, keterangan waktu atau tempat. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi yaitu fi'il dan fa'ilnya. Wal mubtada'u ma'a khabarihi dan mubtada dan khabarnya. Jadi bisa ya, dalam khobar itu bentuknya adalah susunan mubtada khobar lagi. Nah, hukaulika seperti perkataanmu, Zaidun fiddari, Zaid berada di rumah. Maka fiddari itu khobar uh, eh, goyur mufrad. Wa Zaidun indaka, Zaid di sisimu, wa Zaidun koma abuka, Zaid adalah yang bapaknya pergi, wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid ya adalah ya budak adalah yang budaknya pergi. Asyarhu penjelasan. Al khabaru nau'ani. Asyarhu al khabaru nau'ani. Syarah khabar itu terbagi dua macam. Yang pertama mufradun wa ghayr mufradin. Mufrad dan ghayr mufrad. Fal khabarul mufradu untuk khabar yang mufrad wa ma laisa jumlatan la syibha jumlatin yaitu khabar yang bukan ya yang bukan berasal dari jumlah kalimat atau yang menyerupai jumlah. Nah, dikas seperti perkataanmu Zaidun qaimun. Zaid berdiri wa zaidani imani dua zaid berdiri wa zaiduna imuna dan banyak zaid berdiri maka yang dicetak tebal ko imun ko imani ko imuna merupakan khabar mufrad wal khabaru ghairul mufrad naw'ani sedangkan khabar ghairul mufrad itu terbagi dua lagi yaitu jumlatun wa syibhu jumlatin yaitu jumlah yang berupa kalimat dan syibhu jumlatin yang berupa syibhu jumlah. Wal jumlatu nau'ani yang berupa jumlah itu terbagi dua yaitu ismiyatun wa fi'liyatun jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah fal ismiyatu untuk jumlah ismiyah yaitu hiya ubis bismin yaitu jumlah atau kalimat yang didahului oleh isim. Nahu contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid adalah yang budaknya pergi. Maka yang dicetak tebal jariyatuhu zahibatun itu sepaket adalah khabar bagi Zaidun yang merupakan khobar ghairu mufrad dari jumlah ismiyah. Sedangkan contoh yang dari jumlah fi'liyah ya hiyallati tubda'u bi fi'lin yaitu jumlah yang didahului oleh fi'il. Contohnya nahu zaidun qama abuhu. Zaid adalah yang bapaknya berdiri. Maka qama abuhu adalah khabar bagi zaidun. Dan khabar ini ghair mufrad dari bentuk jumlah fi'liyah. Selanjutnya wasyibhu al-jumlati naw'ani dan khabar ghair mufrad yang kedua adalah syibhu jumlah. Syibhu jumlah terbagi menjadi dua lagi yaitu al-jarru wal majruru wa zarfu. Susunan jar majrur dan zarf. Wa zarfu fal jarru wal majruru dan jar majrur susunan jar majrur contohnya zaidun fiddari zaid berada di rumah wa zarfu dan susunan zarf nahu zaidun indaka zaid ada di sisimu kita lihat catatan kakinya masing-masing yang pertama zaid zaid mubtadaun awwalun mubtada pertama jariyatuhu mubtadaun sanin mubtada yang kedua walha'u dan huruf ha domirun muttasilun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Damir bersambung pada posisi majrur sebagai mudhaf ilaih. Zahibatun adalah khabarul mubtada'i as-sani. Zahibatun adalah khabar mubtada yang kedua Wal jumlatul ismiyatu dan jumlah ismiyah jariyatuhu dhahibatun fi mahali raf'in khabarul lil mubtada'il awwali Zaidun dan jumlah jariyatuhu dhahibatun pada posisi marfu sebagai khabar bagi mubtada yang pertama yaitu Zaidun. Yang kedua, Zaidun Qama abuhu Zaidun mubtada'un Qama fi'lun madin Abuhu fa'ilun Wa jumlatul fi'liyatu Qama abuhu fi mahali raf'in khabaru lil mubtada'i Zaidun Sedangkan jumlah fi'liyah qama abuhu pada posisi marfu sebagai khabar mubtada bagi Zaidun. Yang ketiga Zaidun fiddari. Zaidun mubtadaun. Fiddari di dalam rumah. Fiddari jarun wa majrurun jar majrur wa syibhu jumlati fiddari sedangkan syibhu jumlah fiddari fi mahali rafin dalam posisi marfu khabarul khabarul khabarun lil mubtada'i zaidun sebagai khabar bagi mubtada yaitu zaidun yang keempat indaka zaidun indaka zaidun مبتدا indaka zarfu مكان وشبه syibhul jumlati indaka fi mahali raf'in khabarun lil zaidun فالحاصل أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع maka kesimpulannya bahwasanya khobar secara terperinci itu ada lima macam mufradun wa jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun wa jarun majrurun wa zarfun khabar yang mufrad jumlah ismiyah jumlah fi'liyah jar majrur dan zarf sini ada bintang tanbihun perhatian i'lam annahu qad ikhtalafa ulama'u fil khabari ketahuilah ketahuilah bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat dalam khabar ahwa zarfu wal jar wal jarru wal majruru am huwa mahdhufun? wa zarfu wal jar wal majrur muta'alliqan bihi ya apakah dia zarf? apakah zarf dan majrur uh, dan jar majrur ataukah khabarnya itu dihapus dan zorof dan zorof dan jermajrur itu terkait dengannya. Faidah kolat ya ini lebih contoh. Faidah kolat ketika faidah kul faidah kul tuh jika ketika kita berkata Zaidun fiddari Zaid berada di rumah wa Zaidun indaka atau Zaid di sisimu Fatakdiru maka takdirnya Zaidun kainun fiddari. Zaidun kainun, kainun artinya berada fiddari. Wa Zaidun kainun indaka. Fal khabaru kainun mahzufun. Maka khobarnya adalah kainun. Nah, dan kainun ini mahzuf dihapus. Ya, maka pendapat kedua bahwasanya jar majrur dan zorof itu bukan khobar karena khobarnya itu adalah kainun yang dihapus. Waqad dhahaba al-musannifu ila ar-ra'il awwali lakin ar-ra'ya thaniya huwa alladhi alayhi alayhi al-jumhur wa huwa sahihu wallahu a'lamu yanzuru ibnu al aqil halaman 211 jilid 1 dan penulis itu ya berpendapat pada pendapat yang pertama yaitu yang menyatakan bahwa jar dan majrur serta zorof itu adalah khabar. Akan tetapi pendapat yang kedua itu adalah pendapat jumhur dan dia yang benar. Allahu a'lam. Dan Allah yang Maha mengetahui. Selanjutnya di halaman 98 mukhatatun yuwaddihu anwa al-khabari ma'atam tamtsili. Bagian yang menjelaskan pembagian khabar beserta contohnya. Jadi khabar itu terbagi dua, ada yang mufrad contohnya zaidun qaimun, ada yang goyur mufrad terbagi dua lagi, ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Jumlah itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, sedangkan syibhul jumlah itu ada jarun wa majrurun dan zorof Amsilatun contoh con contohnya. Lil khabaril mufrad untuk khabar yang mufrad. Asulhu khairun perdamaian adalah baik. Asyamsu wal qamaru ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda Allah. Ya, contoh yang lain lil khabar il jumlah til ismiyah itu khabar jumlah ismiyah al ghadabu akhiruhu nadamun marah itu adalah yang akhirnya penyesalan al kitabu naf'uhu azimun kitab itu buku itu itu bermanfaat eh, manfaatnya besar contoh yang lain lil khabar il jumlah til fi'liyah untuk khabar yang jumlah fi'liyah Asidku eh, yanju iluhu Kejujuran itu menyelamatkan pelakunya. Al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanuhu. Orang yang beradab adalah yang sadar sadarannya mencintainya. Contoh yang lain al-khabaru sibhu jumlati. Khabar yang berupa sibhul jumlah. <clears throat> Contohnya al-barakatu fil bukuri. Ya, barokah itu ada di bukur. Ya, bukur itu hak anak sulung. An-namimatu minal khisaliz zamimah. Namimah adalah tabiat yang buruk. As-safaru ghadan. Ya, safar atau ber, ber, adalah besok. Ya maka ini contoh-contoh dari khabar yang sibhul jumlah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.